Mitra bisnis, pada zaman ini siapa sih yang tidak pernah stres? Siapa sih yang tidak merasa beban pekerjaan begitu berat? Maka bagaimana caranya kita bisa melepas stres kita? Ini yang penting untuk menjaga bahwa kita masih mentally fit secara mental kita fit, secara emosional kita fit, dan secara tubuh kita fit. Maka ada tujuh saran dari orang pandai yang bisa mengurangi stres Anda. Yang pertama sekali, olahraga ya baik badminton, treadmill, berenang. Ini mengurangi stres ya. Dan yang kedua, peliharalah tanaman atau hewan yang Anda sukai. Jadi Anda boleh menanam anggrek atau memelihara kucing atau anjing. Ini juga mengurangi stres. Yang ketiga, dengarkan musik atau pergi nonton bioskop. Ini sering saya lakukan. Baik dengarkan musik ataupun nonton bioskop. Ini benar-benar mengurangi stres. Dan yang keempat, berbagilah beban Anda dengan teman baik Anda bercerita tentang pengalaman Anda kesulitan, tentang masalah Anda. Ternyata ini juga meringankan beban kita. Dan yang kelima, be kreatif. Jadilah orang yang kreatif. Lakukan sesuatu yang baru yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Pergi ke kebun binatang, ya. Naik bis kota kalau Anda tidak pernah naik bis kota sebelumnya, ya. Cobalah untuk jalan-jalan pada malam hari sendirian. Kreativitas membantu kita untuk mengurangi stres kita. Dan yang berikutnya, take a break ambillah istirahat, cuti satu hari, cuti dua hari, atau cuti tiga hari, ya, atau cuti seminggu kalau Anda belum ambil. Lakukan hal yang aneh yang belum pernah Anda lakukan, ya. Pergilah ke tempat yang belum pernah Anda datangi. Take a break, beristirahatlah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, pray, berdoalah, bersandarlah pada iman Anda. Maka tujuh hal ini adalah obat